masih melanjutkan pada pembahasan yang sama yaitu tentang istiqamah di dalam talabul ilmi dalam menuntut ilmu. Pada akhir sesi yang pertama kita telah sebutkan beberapa kisah para ulama rahimahumullah yang mereka sampai akhir hayatnya masih bergelut dengan ilmu di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana dikisahkan oleh putranya Abdurrahman rahimahumullah. Beliau menutup kehidupannya dengan ilmu hadis sebagaimana beliau pun selama hidupnya sibuk dengan ilmu hadis di awal pembahasan kita kita sebutkan bahwa beliau di masa-masa talabul ilm dan di awal talabul ilm berjalan kaki untuk talabul ilmi menuntut ilmu hadis beliau hitung sampai seribu farsah farsah sebagian menyebutkan bahwa bila dihitung dengan ukuran kilometer hampir 6 kilo satu farsah. Ya, tadi kita sebutkan keliru. Sebagian menyebutkan hampir 6 kilo satu farsah. Beliau mengatakan 1000 farsah. Bahkan sebagian lagi menyebutkan lebih daripada itu. Artinya jarak yang sangat-sangat jauh beliau jalani dengan berjalan kaki untuk mencari ilmu hadis dan banyak kisah yang menakjubkan tentang beliau rahimahullah. Seperti yang kita sebutkan bahwa beliau pada akhirnya pun wafat di atas kesibukan beliau dengan ilmu hadis rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita akan menyebutkan beberapa hal di antaranya pertama ilmu apakah yang kita dahulukan dan kita pentingkan untuk kita pelajari. Diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Falladhi yata'ayyan 'ala al-muslim al-i'tina' bihi wal-ihtimam." Sesuatu yang semestinya diperhatikan oleh seorang muslim adalah an yabhasa amma jaa 'anillah wa rasulih. Dia mencari menuntut ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. yakni dengan kata lain perhatian kepada Al-Quran dan Hadis, ilmu yang terkandung padanya. Thumma yajtahidu fi fahmi dalik kemudian bersungguh-sungguh dalam memahami hal tersebut. Kalau begitu bersungguh-sungguh dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ala ma'anihi berusaha memahami makna-makna ayat maupun hadis tersebut Dan tentu ahibati fillah rahimakumullah untuk menuju ke sana kita perlu perangkat. Perangkat kita adalah yang biasa orang menyebutnya dengan ilmu alat. Ya. Yaitu bahasa Arab. Nahu, sorof. Tentu bahasa Arab untuk kita ya kosakata bahasa Arab itu sendiri. Nah, kita perlu memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu tersebut. Baru kita insya Allah akan lebih mudah untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yashtagilu bitasdik bidzalika inkana minal umuril ilmiyah. Kemudian setelah kita mengetahui makna tafsir ayat, tafsir hadis, kita sibukkan diri kita untuk mengimaninya. Ini tahap kedua, ilmu kemudian amal. Ya. Amal kalau itu bab ilmiah maka diyakini diimani wa in kana minal al minal al amaliyah badala wus'ahu fil ijtihad fi fi'li ma yastati'uhu al awamir wajtinab ma yunha anhu kalau dari perkara-perkara yang terkait dengan amal maka berupaya sekuat tenaga untuk sungguh-sungguh dalam melakukan perintah-perintah yang ia mampu melakukannya dan menjauhi larangan-larangan. Watakunu himmatuhu masrufatan bil kulliyah ila dalik la ila ghairihi. Kemudian semangatnya itu secara menyeluruh diarahkan ke sana bukan kepada hal-hal yang lain. Wahakada kana halu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan. Dan demikianlah keadaan para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat itu fi talabil ilmin nafi' minal kitab was sunnah dalam hal mencari ilmu yang bermanfaat dari kitab dan sunnah. Ya. Nah, ini secara ringkas ilmu yang wajib kita perhatikan dan kita dahulukan. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasul itulah inti agama kita. Sehingga kita harus dan wajib untuk berusaha memahami Hidup kita untuk itu. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan hal-hal yang terkait dengan ibadah ada di sana. Al-Quran wa Sunnah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah juga mengatakan huwa alladhi yufidu ma'rifatan yakni ketika menerangkan ilmu yang mesti dicari dan dijadikan sebagai bekal hidup kita kata beliau adalah ilmu alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf. Ilmu yang akan memberikan faedah pengetahuan tentang kewajiban kita sebagai mukallaf makhluk yang dibebani hukum. Min amri ibadatihi wa muamalatihi. Dari urusan-urusan yang terkait ibadah-ibadah dan muamalat-muamalat ibadah seperti kita tahu sholat puasa dan seterusnya, muamalat terkait misalnya jual beli, sewa menyewa. Karena Islam juga mengatur bab itu. Jadi itu juga dipelajari. Di sana ada perekonomian Islam. Ya, menjauhi ekonomi-ekonomi atau perekonomian yang bertentangan dengannya. Di sana ada riba dan berbagai perinciannya. Di sana ada gharar ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas atau penipuan dalam bab jual beli dipelajari. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, pelajari sesuatu yang akan membekali pengetahuan tentang kewajiban kita sebagai mukallaf dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah. Wal ilm billah wa sifatih. Begitu juga ilmu yang terkait dengan Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya. Bahkan ini yang paling utama. Ya, mengimani Allah Azza wa Jal. Maka ilmu tentang Allah Azza wa Jal ilmu yang paling penting. Seperti kata ulama, ya, bahwa diketahui nilainya ilmu dengan diketahuinya nilai yang dipelajari ya kita mempelajari tentang Allah itu paling utama karena Allah azza wajal dialah sebagai ilah kita ya yang memiliki sifat-sifat yang mulia nama-nama yang husna ya. dan Allah azza wajal Rabb sekalian alam maka ilmu tentang Allah ya menjadi ilmu yang paling tinggi. Wa ma yajibu lahu min al qiyami bi amri wa tanzihihi min an naqais. Wa madar dzalika 'ala at-tafsir wal hadis wal fiqh. Dan mengetahui tentang kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ilmu tentang zat-zat Allah sifat-sifatnya, nama-namanya, hak-haknya, kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jal. Ya. Sekali lagi ini yang paling utama. Ya. Ma'rifatul ilm bima'rufati al-ma'lum. Begitu pula tanzih anin naqais yang terkait dengan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah disucikan darinya. Kita harus pelajari Sifat ini Allah Azza wa Jalla menafikannya darinya. Kita harus pelajari itu. Demi mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Wa madaru dzalika ala tafsir wal hadis wal fiqh dan poros dari segala ilmu tadi adalah pada ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Ya, pelajari itu kita akan dapatkan. Pelajari fikih, pelajari hadis, pelajari tafsir, kita akan dapatkan apa yang kita maukan dari apa yang disebutkan tadi. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang kewajiban kita terhadapnya dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi itulah inti yang mesti diperhatikan dalam ilmu agar kita dahulukan dan utamakan daripada yang lain. Tentu ilmu banyak. Seperti dikatakan ya, al-ilmu in tahu katsiru. Al-ilmu in tahu katsiru. Ilmu ini kalau kamu cari banyak sekali. Wal umru an liha qasiru dan umur kita untuk meraih ilmu-ilmu tadi terlalu pendek ilmu kita. Ya. Afwan, umur kita terlalu pendek. Umur kita kalau mau dipakai mencari ilmu dibanding dengan ilmu yang sebegitu banyak qasir, ilmu kita umur kita terlalu pendek. Wal umru an qasiru. Ya, fabda' bil aham fal aham maka dahulukan yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Dan ini yang terpenting tadi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, kita kalau peruntukkan untuk ilmu seluruh umur kita, kita baru dapat sebagian ilmu. In a'taita kullak a'taka ba'dah. Kalau kamu berikan seluruhnya, semua yang kamu punya. Kita baru dapat sebagian. Bagaimana kalau kita saja sudah bakhil untuk memberikan umur kita, memberikan kemampuan kita terhadap ilmu. Bakhil, ya mau diberi apa kita? Mau dapat apa dari ilmu ini? Nah, jadi kita sadari bahwa perlu waktu yang banyak, maka kerahkan tenaga dan waktu, kurbankan Kemudian dahulukan yang terpenting dan yang terpenting. Tentu di sana ada sesuatu yang tidak bisa tidak. Seperti yang tadi disebutkan, ya kalau kita lebih uh, sederhanakan dalam pembahasan-pembahasan tema pendidikan dan ilmu, sederhananya dahulukan bab akidah dan iman, bab ibadah, bab muamalah, Ya, yang itu terkait dengan halal dan haram dan seterusnya. Itu perhatikan. Selebihnya mau memperluas di bidang ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu Islam, silakan. Namun juga di sana disebutkan ada beberapa catatan. Ya, ketika ada seseorang misalnya sudah lebih condong kepada bidang ilmu tertentu, ya, dia pun mestinya lebih mendalami. Semisal sebagian ulama kita dapati ada orang-orang yang menonjol dalam bidang kiraah. Ya, beberapa ulama menonjol dalam bidang al-kiraah. Menekuni. Ini menjadi bidangnya. Sebagian lagi dalam bidang hadis. Sebagian lagi mengikuti bidang nahu. Beberapa ulama dikenal dengan beberapa bidang ilmu tersebut. Walaupun secara rata-rata kalau bab yang wajib seperti akidah mereka kurang lebih sama. Dalam arti dasar ilmu mereka kuasai, tapi untuk pengembangannya mungkin sebagiannya lebih menonjol pada beberapa bidang ilmu yang lain. Ya. Yeah. Sehingga mungkin kalau dia kesenangannya sudah ke arah bidang ilmu tertentu dan dipaksakan kepada yang lain, mungkin akan sulit. Ya, ibarat sebuah lahan tanah yang subur untuknya tanaman tertentu. Kalau kita tanam di sana tanaman lain, ya nggak akan tumbuh dengan baik. Nah, sebagian mengumpamakan seperti itu. Namun ini tentunya ketika itu bersifat apa? pengembangan. Untuk memperluas, memperkaya ilmu kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa hal yang juga perlu kita ingat dan kita catat untuk mengokohkan kita, memantapkan kita dalam keistiqomahan kita dalam tolabul ilm. Jadi mungkin dengan kata lain beberapa kiat ya untuk memperkokoh dalam tolabul ilm. Yang pertama adalah tentunya ikhlas. Ikhlas ini suatu kewajiban dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, motor yang luar biasa. Seorang yang ikhlas pertama tentu tadi dia telah melakukan kewajibannya dan kewajiban itu tentu akan berbuat berbuah baik dan juga seperti yang tadi saya katakan ini menjadi motor yang luar biasa. Seorang yang ikhlas akan terlihat dalam talabul ilm ya, asar atau bekas daripada ikhlasnya tersebut. Penampakan dalam perilakunya. Dia akan sabar hmm, karena dia menuntut ilmu karena Allah, bukan karena dunia. Dia akan tekun karena dia tahu bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan betul-betul tawadhu karena ilmu bukan untuk mencari pujian manusia. Dan dia akan terus melakukannya secara berkesinambungan. Ya, karena dia pun tahu bahwa ya ikhlas merupakan kewajiban manusia dalam segala amal ibadahnya. Jadi keikhlasan ini luar biasa. Makanya ini menjadi salah satu faktor terpenting bagi seorang talibul ilm agar terus dalam kondisi mencari ilmu sepanjang hidupnya. Ya, ulama-ulama kita seperti yang tadi kita sebutkan. Lebih-lebih di zaman dulu. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Pendorong utamanya adalah ikhlas. Kenapa bisa mau berjalan sejauh itu? Hidup sengsara, jauh dari keluarga, makan apa adanya, Tidur mungkin tidak di atas kasur. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Apa mereka mencari jabatan? Nyatanya setelah jadi ulama malah lari dari jabatan. Dicari untuk jadi qadhi nggak mau. Sampai mengasingkan diri bahkan di antara mereka sampai mati dalam pengasingan. Seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Kilabah rahimahullah, seorang tabi'in. Jadi mereka bukan cari jabatan, cari kekayaan, jelas tidak. Justru kekayaan mereka habis untuk tolabul ilm. Ya. Nah, dua hal ini, jabatan dan kekayaan yang di sisi lain menjadi apa? Sesuatu yang dikejar-kejar. Lahan persaingan harta dan jabatan. Tapi bagi para talibu ilm, tulabul ilm, para ulama justru ini dijauhkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah mereka jadi ulama lari dari jabatan. Harta benda mereka tidak punya. Terus apa yang menjadi pendorong mereka sampai sekuat itu dalam talabul ilm sepanjang hidup mereka? Ya, jawabannya adalah al-ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas ini luar biasa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memimpin kita semuanya untuk selalu ikhlas dalam segala amal. Yang kedua, kita harus menyadari keutamaan ilmu. Selalu ingat. Ilmu yang sedang kita pelajari, kita menempuh perjalanan ke pondok-pondok pesantren, kita menunggu perjalanan ke majelis-majelis ilmu. Kita mengorbankan apa yang kita korbankan, waktu, tenaga, harta. Sadari semuanya ini dalam rangka mencari keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sudah sering disebutkan oleh para asatidah, para duat, para dai, juru dakwah, ya, banyak sekali keutamaan ilmu. Dan tadi telah kita sebutkan sebagiannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Ya, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sepakat ya kita bahwa tidak sama. Ya. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu ya. Apa? Uh, orang yang tidak berilmu saja mengaku berilmu. Ya kan? An yadda'ya bihi man laisa min ahli. Orang yang nggak berilmu ngaku-ngaku berilmu karena ilmu itu mulia. Dan cukup kafa bil jahli zaman an yatabarra'a minhu man huwa fihi Oh, kama Dan cukup menunjukkan kebodohan itu buruk. Orang yang bodoh sendiri nggak mau dikatakan bodoh karena jeleknya kebodohan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi juga banyak menyebutkan dalam hadis. Mungkin sedikit perlu kita ingat sebagiannya. Nabi katakan ad-dunya mal'unah. Mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa alim wa muta'allim kecuali zikrullah dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Nah, ini saja sudah luar biasa. Dan masih banyak lagi keutamaan ilmu, luar biasa banyaknya. Istighfarnya makhluk-makhluk kepada seorang yang menuntut ilmu. Itu juga harus menjadi motivasi bagi kita. Jadi, kalau kita terus ingat keutamaan talabul ilm mencari ilmu agama keutamaan di dunia di akhirat maka insya Allah ini akan menjadi penggerak akan menjadi motivator bagi kita untuk terus di atas jalan talabul ilm kapanpun kapanpun kita berada sampai kapanpun sekalipun kita sudah tua yang ketiga an yush'ir bihajatihi ilal ilm. Dia harus merasa juga bahwa dia itu butuh kepada ilmu, memerlukan ilmu. Harus dia sadari itu, jangan dianggap ilmu itu hanya sebagai apa? kesibukan biasa, ngisi waktu. Ya. Dianggap ilmu itu hanya untuk menghias-hiasi saja. Sambilan dan yang semakna dengan itu. Tidak. Kita ini sangat membutuhkan ilmu sepanjang hidup kita. Tadi kita telah sebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada makan dan minum. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kita sangat membutuhkan ilmu. Kapanpun dimanapun kita duduk, kita berdiri, kita tidur. Ya, dari mulai bangun sampai kita tidur kembali membutuhkan ilmu. Ya apa yang dibaca mau tidur, ketika bangun tidur, ya kan? Tidurnya seperti apa sunnah Nabi, tidur yang dilarang bagaimana? Dan seterusnya, bangun tidur, sholat, dan seterusnya. Jadi kita sangat membutuhkan bimbingan agama supaya kita terbimbing dalam kebaikan, terjaga dari keburukan, ya, terhindar dari yang haram, dan seterusnya. Nah, kita harus menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan kepada ilmu. Belum lagi seperti kata orang, ini siraman rohani. Dan memang benar. Dan akan dirasakan oleh orang yang merasakan. Ketika orang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum kenal ilmu, kondisi hidupnya terasa gersang. Hidup kok sepah seperti ini. Sebetulnya apa yang dicari saat hidup ini? Bingung Ketika kenal ilmu, kenal dakwah, ya, kalbu ini rasanya seperti disiram air dingin. Terasa dingin, sejuk, tenang. Seolah-olah baru mendapatkan kehidupan. Oh ini yang namanya hidup. Banyak orang merasakan seperti ini. Begitu pula orang yang tadinya dalam ilmu ini kemudian futur. Jatuh dalam uh, kejenuhan dan meninggalkan ilmu dia pun terkadang masih ada rasa kangen. Kalau masih dapat hidayah, ya rindu kepada ilmu, rasanya kering, sudah lama nggak disiram dengan ilmu. Ya. Memang benar, ilmu ini akan menghidupkan kalbu. Makanan bagi kalbu kita itu ilmu. Sebagaimana makanan bagi tubuh kita, ya gizi bagi tubuh kita adalah ya yang kita makan itu. Jadi batin kita memerlukan gizi, giza sebagaimana fisik kita juga perlu gizi. Nah, sadari ini. Kalau kita menyadari hal ini, insya Allah kita akan terus uh, mencari ilmu tersebut. Begitu pula berikutnya kita juga merasa hajatul ummah ilal ilm. Umat ini juga memerlukan ilmu. Sebagaimana kita sebagai salah satu person daripada umat ini membutuhkan ilmu, begitu pula secara umum manusia ini, masyarakat ini sangat membutuhkannya. Ya, kalau satu umat tidak punya ilmu, tidak ada ulama, seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Seingat saya beliau yang mengatakan laulal ulama atau al-ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu atau ulama, manusia itu akan menjadi seperti hewan-hewan itu, ternak. Ya. Tapi dengan ilmu akhirnya terbedakan manusia ya bagaimana hidup sebagaimana manusia yang dikehendaki Allah azza wajalla. Tidak seperti hewan-hewan itu. Tapi kalau manusia sudah tidak punya ilmu agama, tidak ada ulama di tengah mereka, maka akan menjadi seperti hewan. Dan bisa kita lihat di mereka orang-orang yang jauh daripada ilmu agama, kehidupannya memang betul-betul mirip dengan hewan-hewan. Tidak tahu halal dan haram, semuanya dilanggar, semuanya diterjang. Kehidupannya menyesuaikan hawa nafsunya, Nusallallahu alaihi Allah semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita keselamatan. Nah, jadi umat ini membutuhkan ilmu. Kita hidup di masyarakat membutuhkan ilmu. Dengan ilmu masyarakat akan hidup terbimbing, ketenangan, ketentraman, ketertiban dan seterusnya. Ya. Kemudian juga hendaknya kita menyadari bahwa ilmu dan talabul ilm ya ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nataqarrab ila Allah Beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan talabul ilm. Jangan disangka antum duduk seperti ini di majelis ilmu. Ya, hanya sekedar apa mengisi waktu. Tidak ada faedahnya. Atau ini hanya kegiatan. Tidak, ini adalah ibadah. Sebagaimana di sana ada ibadah, salat, puasa, zakat. Ada juga ibadah dalam bentuk talabul ilm. Bahkan sebagian menyebutkan sebuah uh, apa riwayat fadlul ilm uh, apa afdal min naflil ibadah atau yang semakna dengan itu ya keutamaan ilmu lebih daripada ibadah-ibadah yang sunnah ya. dan memang kalau kita lihat perilaku para ulama kita rahimahumullah ya, mereka mempraktekkan yang seperti itu mereka lebih mendahulukan ibadah dengan talabul ilm baik mempelajari maupun mengajarkannya daripada beberapa amalan ibadah sunnah karena amalan ibadah sunnah lebih cenderung kepada kepentingan pribadi kita sementara belajar ilmu dan kemudian mengajarkannya manfaatnya untuk masyarakat luas. Nah, jadi kembali kepada tadi yang saya sebutkan bahwa kita harus menyadari kita belajar ini sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan keluarnya kita dari rumah ketika tujuan kita talabul ilm kita tertulis sabilillah. Sehingga semuanya terkait sabilillah. Bensin yang antum keluarkan, ya. Uang yang antum keluarkan, langkah-langkah antum perlu tenaga bahkan sampai pulangnya setelah selesai talabul ilm pulangnya itu juga ibadah bukan ketika berangkatnya dan sampai tempat belajar tapi pulangnya juga ya terhitung ibadah kepada Allah azza wajalla ya ikhwan fillah rahimakumullah jadi dalam proses perjalanan talabul ilm ini tidak ada yang sia-sia tentu ketika semuanya lillahi taala dan dengan cara yang benar. Nah, seperti tadi yang diceritakan seperti Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah sampai 45 tahun nggak pulang, ya. Berarti selama itu tercatat sebagai fisabilillah. Berbagai aktivitasnya terhitung dalam rangka fisabilillah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, luar biasa ya kan kemudian hibbati fillah rahimakumullah berikutnya juga adalah dengan kita mengetahui bahwa hunak kathirun minal mafahim yajibu an tusahhah bil ilm kita harus menyadari di sana banyak pemahaman-pemahaman yang salah banyak praktek-praktek yang salah. Baik praktek yang di atas namakan agama maupun tidak. Nah, sekian banyak pemahaman yang salah, praktek yang salah, salah paham dan seterusnya. Di tengah masyarakat kita banyak sekali. Nah, kita harus menyadari ini harus dibenahi dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Ya. Jadi kita memandang berbagai hal yang tidak benar ini kita harus terpanggil. Jangan diem saja. Di sana sini ada kemungkaran diem santai barit kata orang Arab ya dingin pasif ya nggak tersulut untuk kemudian bangkit bagaimana saya bisa memperbaiki mestinya seorang muslim seperti kata Nabi, man ramin kumungkar munkaran hubiyadi. Terpanggil untuk merubah. Ya, bagaimana melakukan islahat, pembenahan-pembenahan. Yang itu sekali lagi nggak akan mungkin kecuali dengan ilmu yang benar. Nah, ilmu sahih. Harus dengan ilmu yang benar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga menyadari bahwa di sana memang ada orang-orang dan kelompok-kelompok yang ingin merusak Jiwa manusia sendiri sudah banyak terdominasi oleh syahwat. Yang cenderung kepada kerusakan. Kalau bersamaan dengan itu ada orang yang mengajak rusak. ya Kata orang Jawa tumbuh oleh tutup. ya Katuk sudah. Dapat. Ya sudah. Kerusakan akan semakin besar. Hawa nafsu ya ditunggangi syaitan. Ya sudah. Ya. Lalu siapa yang ingin membenahi? Coba kita lihat seorang yang belajar ilmu agama dengan benar. Berapa dari sekian orang? Untuk kita lebih tahu, coba kita lihat di desa kita sendiri masing-masing. Saya hidup di suatu desa. Berapa jumlah kakaknya? Sekian ratus. Berapa yang belajar ilmu agama dengan benar-benar? Ya. Nah, kadangkala ada tapi sedikit. Kadangkala tidak ada. Ya. Kadang juga ada tapi nggak niat belajarnya. Kadang ada tapi kemampuan kecerdasannya yang kurang. Dan macam-macam keadaan. Apalagi kalau sudah ya dijadikan pondok pesantren sebagai tempat membenahi anak yang rusak oh ini sudah rusak ini, masukkan ke pesantren. Ya, ah, terus nanti kalau jadi orang berilmu gimana? Ya, ini kalau kita katakan sebagai bibit bukan bibit unggul, ya kan? Gimana sebuah bibit yang bukan bibit unggul akan menghasilkan buah yang unggul? Mestinya orang-orang yang masuk ke pesantren itu orang-orang yang cerdas. Ya. Dan orang-orang yang berakhlakul karimah punya kesungguh-sungguhan sehingga ini menjadi bibit unggul nanti buahnya pun unggul masyarakatnya jadi baik karena ulamanya baik nah ikhwan fiddin rahimakumullah ini kembali kepada bab ini kita harus menyadari lingkungan yang seperti ini lingkungan yang banyak kesalahan kekeliruan banyak macam-macam yang tidak sesuai agama harus kita terpanggil untuk belajar dan sekali lagi jangan merasa ah saya sudah tua. Saya sudah nggak mampu. Jangan. Walaupun saya sudah tua. Ya. Nanti kita akan dapati sebagian ulama sudah umur-umur tua tetap masih mempelajari beberapa bidang agama. Ya. Di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah. Umur sudah sekian tua masih belajar kiroat cara baca Quran dengan kiroah ashraf, 10 kiroah. Nggak merasa, ah, sudahlah. Saya paling berapa tahun lagi akan hidup, sudah, nggak usah. Nggak begitu. Terus belajar. Masalah umur Allah yang maha tahu. Walhamdulillah kalau mati dalam kondisi belajar. Ya kan? Nah, sebagian kita oh, biarlah anak saya. Biarlah cucu saya. Baguslah ada niat baiknya. Tapi kamu sendiri, anak sudah tua, ya nggak usah belajar ya. ngapal juga nggak apal-apal ya jus ama nggak hatam-hatam ngapal ya, jangan begitu sekalipun nggak ngapal-ngapal baik nggak ngapalkan itu baik tetap ya sekalipun nggak hafal-hafal menghafal itu tetap baik dan dapat pahala di sisi Allah Azza Wajal. Belajar saya belajar nahu juga nggak paham-paham dari dulu. Ini itu fatu yang tamat-tamat bolak-balik lima kali, hatta sepuluh kali, hatta dua puluh kali. Terus. Ya, belajarnya sendiri sudah ibadah. Kita duduk nggak paham di majelis ilmu, tercatat humul kaum layes yashqa jali suhum. Nggak akan sengsara kita duduk di majelis ilmu sekalipun nggak paham apa-apa. Kita insya Allah dapat pahalanya. Ya, seperti hadis Nabi SAW, malaikat bersolawat, ketentraman diturunkan, rahmat Allah menyelimuti dan seterusnya. Disebut-sebut di sisi Allah Azza wa Jadi jangan punya semangat yang lemah. Dengan alasan sudah tua, sudah berumur dan lain-lain. Tidak. Justru saya pengen mati dalam keadaan begini. Kalau boleh ilm. Begitu mestinya. Ya. Apalagi yang masih muda-muda. Ya Jangan tergoda dengan itu yang macam-macam, ya. Pergaulan bebas. Tergoda dengan tren-tren apa? Cukuran. Tergoda dengan tren-tren pakaian. Tergoda dengan tren-tren apalagi musik dan lain-lain. Jangan. Sudah, ya. Kita hidup bukan untuk itu. Allah ciptakan kita bukan untuk itu. Ya, kalian seperti itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla dan saya ingin seperti ini dan saya akan bertanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, berbangga dengan ilmu, mengikuti ulama. Banyak sekarang orang lebih bangga mengikuti siapa? Pemain bola, pemain sinetron, drama-drama Korea dan lain-lain. Apa ini? Ya. Hafal enggak itu sahabat? Sepuluh sahabat saja hitung satu dua tiga, Enggak nyampe-nyampe sepuluh sahabat dihitung-hitung. Coba sebutkan itu pemain bola oh langsung. Oh nomor sekian punggungnya itu namanya fulan dari negara fulan. Oh tokoh-tokoh drakor ini drama Korea. Ini ini ini. Subhanallah. Mana ini anak-anak muslimin, anak-anak alusunnah? Ya. Di mana kita kalau kita lihat para ulama seperti itu? Sungguh memprihatinkan, ya. Kita di antara Ya, dua jalan. Mau baik ya ini, mau buruk ya itu sana. Ya, dan masing-masing ada konsekuensinya. Sekarang orang mau berbuat buruk gampang sekali. Terbuka lebar. naudzubillah Tapi ingat, ingat, ini ada konsekuensinya di sisi Allah Azza wajal Ya. Tidak kemudian ibarat asap habis berbuat buruk hilang jadi asap. Tidak ada catatannya semua. Anak-anak muda, ya, jangan tergoda dengan itu. Ambil jalan ini, bismillah. Tekuni. Itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan orang yang tolabul ilmi nggak dapat kenikmatan di dunia. Nikmatnya lebih nikmat daripada nikmatnya mereka yang bermaksiat. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan apalagi insya Allah di akhirat akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla yang besar, jannah. Dan semoga dapat al-firdaus al-a'la itu yang diharapkan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah kembali kepada kiat-kiat tadi agar kita terus bisa dalam talabul ilm juga kita banyak membaca kisah para ulama kita rahimahumullah. Ulama-ulama dahulu maupun sekarang. Ya, ulama-ulama dahulu sebagian kita membacanya, mendengarnya dan kita telah sebutkan sebagiannya. Ulama-ulama sekarang juga luar biasa. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, kehidupan mereka juga luar biasa. Ya. Dan mereka sangat dekat dengan kita. Kita nggak akan mengatakan wah mustahil kif mustahil dia hidup di zaman kita ya dan disaksikan oleh orang-orang bagaimana kehidupan mereka dalam ilmu dan seperti yang dikatakan tadi sampai akhir hayat mereka Syekh Utsaimin dengan umur ya yang tua Syekh Al-Albani umur 80-an dan Syekh bin Baz hidup sampai akhir hayat mereka bersama ilmu rahimahumullah. Ya. Baik, jadi ini membaca sirah dan sejarah para ulama ini juga akan menumbuhkan semangat bagi kita untuk terus dalam talabul ilm. Ikhwani fiddin rahimakumullah. <clears throat> Disebutkan dalam sebagian kisah Ibnu Jauzi rahimahullah yang memiliki banyak kitab-kitab dan sangat banyak kitab beliau di antaranya adalah Zadul Masir dalam tafsir dan ini termasuk kitab beliau yang beliau punya perhatian yang lebih daripada kitab-kitab lain. Beliau disebutkan dalam sebagian sejarah beliau kana yaqra'u fi akhir umrihi wa huwa fi thamanin al-qira'at al-ashr. Beliau di akhir umurnya saat beliau sudah berusia 80-an tahun. 80 tahun. Ya. Belajar al-qira'at al-ashr. Bacaan yang 10. Jadi Quran kan ada beberapa bacaan ya. Ada istilahnya qira'ah sab'ah tujuh kiroat. Ini ada kiroah asyarah. Sepuluh kiroat. Rahimahullah. Dalam umur 80 tahun masih belajar itu. Ma'abnihi Yusuf. Ala ibnil Baqilani. Al-Baqilani. Al-Baqillani. Belajar ketika itu dengan seorang putra Al-Baqillani. Beliau belajar bersama anaknya Yusuf. Ya. Nah, yang ingin kita petik di sini dari sisi semangat dalam tolabul ilm itu dengan umur yang sudah ya 80 tahun tidak kemudian berhenti dan menyerah tidak nasihat Abu nasihat Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah dalam risalah Maratibil Ulum Di antaranya adalah al-istiksar minal kutub. Falan yakhluwa kitabun min faidatin wa ziyadati ilmin yajiduha fihi idza ihtaja ilaih. Memperbanyak kitab. Ya. Harus punya perpustakaan kita. Beli kitab ini, beli kitab itu. Ya, tentu kita punya prioritas karena kadang kantong kita terbatas, ya. Ibnu Hazm termasuk orang kaya. Jadi mungkin beliau banyak kitab, lebih. Adapun mungkin yang uh, pas-pasan ya tetap beli dan prioritaskan kitab mana dulu. Kata beliau, lan yakhluwa kitabun min faida wa ziyadat ilm. Tidak kosong suatu ilmu dari suatu faedah dan tambahan ilmu yajiduha fihi idahtaja ilaih. Dia akan dapati ilmu-ilmu dan tambahan-tambahan ilmu pada kitab tersebut ketika dia membutuhkannya. Wala sabila ila hifzi al-mar'i li jami'i ilmihi alladhi yakhtassu bihi. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk menghafal seluruh ilmu yang dia punya Fa id la sabila ila dalik fal kutub ni'mal khizanah lau idza tulis. Karena dia nggak bisa menghafal semua dan tidak mungkin karena keterbatasan akal. Maka perpustakaan menjadi tempat penyimpanan ilmu. Ni'mal khizanah lahu idha tulib. Jadi kitab-kitab menjadi simpanan ilmu dan sebaik-baik simpanan saat kita mencarinya. Dan ulama hadis juga sudah mengatakan dari itu al hifdu khawan kata ulama. Hafalan ini kadang berkhianat. Kadang kita sudah merasa hafal, saat diperlukan lupa apa ya. Padahal tadi sudah hafal, sebelumnya sudah hafal. Tapi kalau kitab sudah tertulis, nggak akan lepas. Karena ya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ya, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan kitab. Nah, dan kita akan dapati nanti sebagian ulama ya bagaimana mereka sangat berupaya untuk mengikat ilmu dengan kitab tulisan. Walaulal kutub la dha'atil ulum walam tujat. Kalau bukan karena kitab-kitab ya tentunya pertama Allah Azza wa Jal kalau bukan karena kitab-kitab Allah Azza wa Jal ilmu akan hilang ya ilmu akan hilang terlupakan apalagi subhanallah kalau kita dengar dulu ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam yang menghancurkan dan melumatkan kitab ya Mongol atau Tartar ketika menjajah Baghdad berapa kitab itu yang dihabisi sungai yang begitu besar sungai Al-Furat kalau nggak salah di sana ya itu sampai airnya hitam karena tinta-tinta buku yang dicemplungkan di sana Ya, dan memang banyak kitab yang sekarang ini hanya kita kenal namanya. Tidak ada wujudnya. Dan itu kitab-kitab besar seperti misalnya Musnad Baqi bin Makhlad. Imam Ahmad rahimahullah punya kitab Musnad besar, Musnad Imam Ahmad sering kita dengar. Kata ulama ada musnad yang lebih besar daripada musnad Ahmad yaitu murid beliau sendiri, Baqi bin Makhlad dari Andalus. Tapi tinggal cerita tinggal cerita, buku hadis besar. Ya. Wallahu alam, masih ada apa enggak yang jelas sampai saat ini belum ditemukan. Mungkin termasuk yang hilang-hilang itu. Nah, ini pentingnya kita Seperti kata Ibn Hazm rahimahullah, laulal kutub la dha'atil ulum wa lam tujad. Kalau bukan karena kitab-kitab, tentunya ba'dallah ilmu akan hilang. Ya, jadi ini nasihat beliau ya kepada tullabul ilm, para penuntut ilmu. Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abdul Hadi muridnya sangat gemar membaca kitab. Diceritakan oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, la kadu la takadu nafsuhu tashba'u min al-ilm. Hampir-hampir jiwa Syekhul Islam itu merasa kenyang daripada ilmu. Nggak pernah merasa kenyang. Ingin terus. Wala tarwi minal mutala'ah. Nggak pernah merasa puas dari mentelaah kitab. Ya. Wala tamal minal istighal. Nggak pernah bosan dengan kesibukannya dengan kitab-kitab. Dan memang luar biasa ya. Kalau orang sudah menikmati membaca buku dan kitab-kitab Memang seperti itu. Ya. Merasa nikmat. Sekalipun dia sendiri di pojok ruangan, tidak ada orang, tidak ada suara, tapi dia kerasan berjam-jam di tempat itu. Kenapa? Baca kita. Ya. La tamallu minal istighal wa la takallu minal bahas. Tidak pernah juga beliau letih daripada al-bahas membahas masalah-masalah mencari dan mentelaah dari kitab-kitab. Wa qalla an yadkhula fi ilmin min al-ulum fi babin min abwabihi illa wa yuftah lahu min dhalika al-bab abwab wa yastadriku asya'a fi dhalika al-ilm ala hudzaqi ahli. Dan jarang sekali beliau masuk ke suatu ilmu dari pintu-pintu ilmu tersebut kecuali dibukakan untuknya. Jadi ketika belajar ilmu, misal tadi kita contohkan nahu, langsung terbuka bagi beliau menguasai ilmu itu. Ilmu-ilmu yang lain, hadis, tafsir juga seperti itu. Bahkan sampai beliau bisa mengkritik para ahli-ahli di bidang ilmu tersebut. Ya, seperti yang tadi saya katakan dalam bab nahwu sampai si bawai, ya. Yang sudah seperti apa si bawai dalam nahwu, ya. Imam. Oh, tapi orang Taimiyah Allah punya kritikan-kritikan kepada beliau. Dikatakan oleh uh, Ibnu Qayyim rahimahullah juga masih terkait dengan Syekhul Islam. Beliau juga murid Syekhul Islam. Ya. قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال ابتدأني مرض فقال للطبيب saya ketika mulai sakit ya Ibnu Taimiyah bercerita kepada Ibnu Qayyim ketika saya mulai sakit dokter mengatakan kepada saya inna mutala'ataka wa kalamak fil ilm yazidul marad Sesungguhnya seringnya engkau dalam membaca kitab-kitab dan menyampaikan ilmu menambah sakit. Sakit akan bertambah dengan aktivitas ini. Fakultu lahu la asbir ala dalik. Ibnu Taimiyah menjawab, saya nggak bisa sabar menahan untuk tidak belajar dan mengajar. Saya nggak bisa sabar. Saya harus membaca, mentelaah dan menyampaikan harus. nggak sabar saya menahan. Wa ana uhakimuka ila ilmik. Tapi saya akan coba mendiskusi engkau wahai Pak dokter kata dia, <clears throat> kata beliau kalau bahasa kita sekarang ya. Akan mendiskusi engkau terkait dengan pengetahuan dan prinsip kedokteran juga. Alaysatin nafsu idza farihat wa surrat wa qawiyati tabi'ah dufi'at fadafa'at al-marad bukankah dalam ilmu kedokteran juga kalau orang itu senang ya bahagia tabiatnya menjadi kuat dan akan mengusir sakit ya kalau bala dokter mengatakan iya benar begitu dalam ilmu kedokteran Fakultu lahu fa inna nafsi tasurru bil ilmi fataqwa bihi at-tabi'ah fa ajidu roha. Saya pun begitu. Saya pun begitu. Ketika saya membaca, saya menjadi senang. Ya, dengan ilmu dan kesenangan saya, kebahagiaan saya dengannya, tabiat jiwa saya menjadi kuat dan merasa semakin enak ya, mendapatkan rasa kenyamanan kenyamanan faqala hadza kharijun min ilajina akhirnya dokter itu mengatakan ya sudah kalau ini sudah di luar dari cara pengobatan kami ya dokternya akhirnya ngomong seperti itu nah ini Ibnu Taimah dalam kondisi sakit yang dokter menasihatkan untuk tidak membaca, tidak menyampaikan ilmu dulu. Karena akan menambah sakit. Tapi justru itu jawaban beliau rahimahullah taala. Ya. Artinya semangat dalam ilmu yang luar biasa. وقال ابن القيم أيضا رحمه man asabahu من min sudain wa humma. Wa وكان kitab 'inda رأسه al-kitab 'inda ra'si fa idza wajada ifaqatan qara'a fihi fa idza ghuliba wada'ahu فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال inna hadha la yahillu lak fa innaka tu'inu ala nafsik wa takunu sababan di fauti matlubik dan saya juga tahu seorang yang sakit pusing demam tapi kitab itu tetap di samping kepalanya Ketika sadar dia baca. Ketika sudah betul-betul tidak kuat baru diletakkan. Ya. Sampai dokter pun akhirnya menasihatkan seperti yang tadi. Nah, ini artinya bahwa ya, ulama rahimahumullah dalam kondisi-kondisi seperti ini pun tidak lepas daripada ilmu. Mereka tetap ya, hidup bersama ilmu, tidak bisa lepas darinya. Mereka mungkin lepas dari banyak hal. Termasuk mungkin ya sebagiannya bahkan dari istri. Dalam arti ya ada yang rela tidak menikah demi ilmu. Disebutkan ahibati fillah rahimakumullah dalam sebuah kisah sebagian e, mereka Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala pada biografi seorang yang bernama Isa bin Ahmad Al-Yunini meninggal pada tahun 694. Kata Az-Zahabi, "Lam yashtagil illa bil ibadati wal mutala'ah wa ma tazawwaj." Beliau tidak pernah menyibukkan dirinya kecuali dengan ibadah dan mentelaah kitab dan beliau tidak menikah bal aqada ala ajuzin takhdumuhu sampai akhirnya ketika menikah beliau memilih untuk menikah dengan seorang yang sudah tua renta nenek-nenek yang hanya untuk membantu beliau ya sampai seperti ini cintanya dengan ilmu. Rahimahullah. <clears throat> ya. Kita nggak membahas lebih baik menikah atau tidak urusan lain. Cuma kita mengambil faedah sampai ada yang seperti ini ya ketika menikah saja cari yang justru sudah tua sekedar untuk membantu keperluan-keperluan dia. Ilmu luar biasa dalam pandangan ulama. Keseriusan mereka para ulama dalam membaca ya, keseriusan yang luar biasa. Ibnul Jauzi juga ya termasuk yang demikian. Beliau menceritakan wa inni ukhbiru an hali. Saya akan bercerita tentang saya. Ma asba' min mutala'ati al-kutub. Saya nggak pernah puas juga dalam membaca kitab. Wa idza ra'aitu kitaban lam arah Faka'anni waqa'tu ala kanzin. Kalau saya melihat suatu kitab yang sebelumnya belum saya lihat, sepertinya mata saya baru melihat sebuah ya temuan harta karun. Walaupun nazartu fi sabtil kutub ila akhirih. Beliau melihat ya di suatu apa? yakni eh, seperti bahris apa daftar isi kitab ya di Madrasah Nizamiyah. Faidha bihi yahtawi ala nahwi sittati alaf mujallad. Di situ terdapat sekitar 6 ribu jilid. Sittat alaf mujallad. Wa fi sabdi kutubi Abi Hanifa wa kutubil Humaidi wa kutub Syekhina Abdul Wahab dan ila akhirih. Uh, Al-Muhim kata beliau, "Walau qultu inni tala'tu 20 alf mujallad kana aksar." wa ana ba'du fit talab. Kalau saya katakan saya telah membaca 20 ribu jilid itu lebih banyak. Dan saya masih ketika itu dalam proses belajar. Berapa? Ishrina al mujallad. 20 ribu jilid. Ya, memang luar biasa. Mereka ini ulama kita rahimahumullah seperti yang saya katakan, kalau 20 ribu jilid, kita baca judulnya saja mungkin nggak selesai-selesai, ya kan? 20 ribu jilid. Ya, baca judul-judulnya saja mungkin nggak selesai-selesai. Ini ulama baca isinya. Umur mereka berapa sih? Seperti tadi. Apa mereka umurnya seperti Nabi Nuh? Tidak, umur mereka sama dengan umur kita. Ya, Keberkahan yang Allah berikan dalam umur-umur mereka. Ketika mereka betul-betul serius dalam talabul ilm, khidmah, betul-betul melayani agama ini, maka Allah bantu. Disebutkan dalam biografi Abu Tahir Ibnul Jauzi menceritakan ya. Sekarang Ibnul Jauzi menceritakan. Jadi Mungkin ini juga ya, tadi seperti saya katakan dengan membaca sejarah para ulama membuat kita pun ingin meniru. Ibnul Jauzi yang seperti itu ternyata menceritakan ulama-ulama lain yang juga semacam itu. Ketika menceritakan ini Abu Tahir, karena minal jawalina fil afaq. Orang ini termasuk orang yang sangat banyak pergi di berbagai penjuru, yakni untuk talabul ilm wal muktirina min syuyukhil amsar termasuk orang yang banyak gurunya di berbagai kota wa kana yaqul hadhihi kutubi ahabbu ilayya min wazniha dhahaba Abu Tahir ini mengatakan kata Ibnu Jauzi ini kitab-kitab saya lebih saya sukai daripada emas yang seberat ini juga ya ini kertas kertas mungkin kitab kuning ya kertas yang seperti itu bahkan mungkin yang kalau zaman dulu ya lebih apa rendah lagi mungkin kualitasnya ya tapi kata beliau ini kitab-kitab ini lebih saya sukai daripada emas yang seberat ini juga ya luar biasa Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan dalam kitab Rawdatul Muhibbin juga saat bercerita tentang kerinduan terhadap ilmu. Beliau menceritakan yang asal ceritanya dari gurunya Syekhul Islam. Qalu haddatsani aku uh, eh, apa saudara, saudara Syekhul Islam. Wa haddatsani aku syekhina yakni Ahmad bin Taimiyah, Abdurrahman bin Taimiyah telah mengabarkan kepadaku saudara guru kami saudara Ibn Taimiyah, yakni Abdurrahman bin Taimiyah. An abihi Abdul Halim menceritakan dari ayahnya Abdul Halim. Qala Abdul Halim menceritakan tentang kakek. Kanal jaddu Abdul Barakat dulu kakek yaitu Abdul Barakat ini juga ulama yang punya karya-karya. Idza dakhala al-khala yaqulu li Iqra fi hadzal kitab warfa' sawtak Irfa sautakum hatta asma. Ya. Dia mengatakan kepadaku, kata Abdul Halim, dulu kakek mengatakan kepadaku saat beliau ingin buang hajat, ya kan? Beliau mengatakan, kamu baca kitab ini, suaramu dikeraskan. Saya pengen dengar. Subhanallah, sampai dalam kondisi buang hajat nggak pengen kelewatan. Ya, dengan cara seperti itu. Biar ini cucu saya baca di sana suara keras, dia tetap mendengar. Waktu itu sangat bernilai bagi mereka. Nggak mau kehilangan sekian saat saja dari waktunya. Sampai dalam kondisi seperti itu nggak mau kehilangan. Ya, nggak mau kehilangan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga diceritakan dalam hidupnya di mobil misalnya dengan beberapa muridnya, beliau minta muridnya untuk membacakan kitab, beliau dengar. Beliau buta, ya. Artinya bagaimana memanfaatkan waktu ini? Bagaimana mereka punya umur ini betul-betul dinilai. Nggak pingin sia-sia umur itu. As-Sakhawi rahimahullah menceritakan dalam kitabnya Al-Dhawul Lami' menceritakan seorang al dugawi Al-Fairu Zabadi Muhammad bin Ya'qub Agnahu iktana kutuban nafisah Hatta sami'ahu ba'duhum Beliau punya kitab-kitab Yang sangat berharga ya. Beliau menceritakan Ishtaraitu bi khamsina alf miskal zahab kutuban Saya Membeli dengan khamsin alf Ya yeah 50 ribu miskal emas. Ya. Saya beli untuk membeli kitab 50 ribu miskal. Uh, berapa? Kalau sekarang ya. Yang saya ingat kalau zakat emas ya itu 20 miskal. Apa namanya? Nisabnya 20 miskal. Ya ini berapa? 50 ribu. Ya. Dipakai untuk beli kitab. Ini zaman dulu ya. Yang kalau dinilai zaman sekarang pun sudah luar biasa ini. Wa kana la yusafiru illa wa suhbatuhu minha iddatu ahmal. Dan ketika beliau safar, kitab itu terus dibawa Ya, kitab itu nggak terlewatkan dari perhatian beliau. Safar bawa kitab. Wa yukhriju aktsaraha fi kulli manzilatin. Tiap singgah beliau ambil baca. Bayang fiha summa yu'id wa tahal. Kalau mau berangkat lagi taruh lagi. Jadi subhanallah sampai di saat-saat seperti itu, safar yang itu saat-saat kita letih, saat-saat kita mungkin pening dan lain-lain. Bahwa kitab seperti zaman itu ya. Nah, seperti kita ini sekarang bawa kitab cukup bawa apa? Komputer mungkin sudah bawa kitab banyak. Dulu bawa kitab ya itu bawa segudang kitab ya nggak tahu berapa konta yang dibawa. Tapi dilakukan itu. Itu dilakukan demi cintanya kepada ilmu. Sehingga ketika Singapura dikeluarkan banyak dari kitabnya. Seperti ini. Yang tadi sudah beli sebegitu nilainya ya. Emas itu kalau nisabnya tadi 85 gram ya. 85 gram itu 20. Ya, ini tadi berapa ini? Hamsin Ya itu kalau nggak salah ingat ya. Coba dicek kembali. Yang jelas ini nilai yang sangat besar. Ya dikorbankan oleh ulama ya, untuk beli kitab dan dipelajari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. An-Nu'aim bin Hammad qal Dari Nu'aim bin Hammad beliau mengatakan Kana Ibn Mubarak yuktirul julus fi baitihi Ibnu Mubarak banyak duduk di rumah. Fakila lahu ala tastawhish. Beliau pun ditanya akhirnya, "Apa engkau enggak merasa kesepian kok duduk di rumah terus? Menyendiri?" Qala kaifa astawhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi ashabi. Dia justru menjawab bagaimana saya akan kesepian. Saya di rumah itu bersama Nabi dan para sahabatnya. Loh, apa ini maksudnya? Ya, bukan kayak orang-orang sufi yang mengaku bertemu nabi dan lain-lain ya. Bukan. Maksudnya saya di rumah itu baca hadis-hadis nabi. Qala Rasulullah, qala Sahabat dan seterusnya. Dan beliau merasa nyaman. Seolah-olah hidup di tengah-tengah komunitas itu, nabi dan para sahabat. Walaupun di rumah sendirian. Ya. Diceritakan pula Az-Zuhli Muhammad bin Yahya Az-Zuhli guru Al-Imam Bukhari, guru Al-Imam Muslim. Anaknya mengatakan dakhaltu ala abi fi saif, as-saif faqtal qaila Saya masuk menemui ayah saya, yakni yakni Az-Zuhli. Di musim panas, di waktu saat-saat orang beristirahat siang. Ternyata dia di rumah bersama kitab-kitabnya, di hadapannya ada lampu, dan beliau sedang menulis. Si anak pun bertanya, Ya abati, hada waktu sholah, wadukhanu hada syarat bin nahar. Wahai ayah, ini waktu sholat Kok ada apa lampu dinyalakan, ya. kemudian siang hari, ini ada asap-asap juga kalau nafas an nafsik. Coba seandainya engkau wahai ayah. Beri waktu istirahat untuk dirimu. Ini waktu bukan waktu seperti ini. Kalau di pandangan orang lain. Justru Abdul mengatakan ya bunayya taqulu li hadha wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wahai anakku kamu ngomong seperti ini saya sedang bersama Nabi para sahabat para tabi'in itu ulama kita rahimahumullah. Luar biasa, hibatillah. Dalam bab semangat membaca, Sahawi menceritakan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa min al-kutubil kibar allati qara'aha fi muddatin latifah sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah di antara kitab yang beliau baca dalam waktu yang singkat Sahih Al-Bukhari Ya. Haddatha bihil jama'ah min lafdihi fi asyrati majalis. Dia menyampaikan Sahih Bukhari kepada murid-muridnya ya hanya dalam 10 majelis. Ya. Membaca kan berarti 10 majelis saja. Al-Imam eh, Al-Fairuz Zabadi seperti dikatakan oleh As-Sakhawi ya, Qara'a Muslim 'ala al-Bayani fil Masjid Al-Aqsa fi 14 majlis. Membaca kitab Sahih Muslim hanya dalam 14 majlis. Dan mereka membaca nggak seperti kita membaca ya, membaca betul-betul memahami. Di dalam kitab Imba'ul Ghumr, ya, disebutkan salah seorang ulama Dzakara li annahu marra fi tarjamati Sulaiman bin Ibrahim. Dzakara li annahu marra ala Sahih Bukhari 150 marrah. Disebutkan dia membaca Sahih Bukhari 150 kali. 150 marrah. Ma baina qira'atin wa sima'in wa isma'in wa muqabalah. Yang seperti ini banyak ini kalau bukan karena waktu yang uh, apa terbatas ya, kita akan dapat banyak sekali baca kita bayangkan sahih Al-Bukhari dibaca 150 kali saya Muslim dibaca 60 kali dan seterusnya masih banyak ya ahibati billah rahimakumullah kita baca sekali aja belum ya kita baca sekali tamat saja belum sudah tamat judulnya yang kita baca ya Allah musta'an jadi ahibati billah rahimakumullah Eh, Watashabbahu illam takunu mithlahum kata orang Arab ya berusahalah menyerupai illam takunu mithlahum walaupun kamu nggak bisa sama dengan mereka inna tashabbuha bil kirami falahu ya, kita menyerupai orang-orang yang mulia itu suatu kesuksesan keberhasilan kalau kita mau persis seperti mereka ya sangat sulit tapi kita berusaha mengikuti jalan mereka. Semangat dalam talabul ilm ya dengan uh, bertekad bahwa ilmu adalah hidup kita sepanjang kita berada di dunia ini kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Ya, namun di sini pun harus selalu diingat ya seperti nasihat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akhi lan tanalil ilma illa bi sittatin saumbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuli zaman Saudaraku kamu tidak akan bisa mendapat ilmu kecuali dengan enam hal saya akan sebutkan kepadamu dengan rinciannya. Pertama, zakat kecerdasan. Wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Kedua hirs, semangat yang tinggi. Wa ijtihadun, kesungguh-sungguhan yang tinggi. Wa bulghatun dan bekal. Wa suhbatu ustadin dan menyertai ustad. Ya. Bukan belajar sendiri. Wa zaman dan waktu yang panjang. Nah, ini ringkasan ya perangkat dalam talabul ilm menurut al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu hal lagi uh, teringat bahwa satu hal yang penting tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah ikat ilmu itu dengan apa tulisan ya, ini hal yang penting sekali yaitu prakteknya berbagai yang kita baca, yang kita ingat, semestinya kita tulis ya. Jangan tahu suatu faedah ilmu kita senang, kita merasa ini manfaat. Tapi sudah hanya diingat. Yang kemudian beberapa saat berikutnya sudah lupa. Hilang. Jadi kita ibarat berburu, dapat buruan, taruh di rumah nggak diikat. Berapa waktu kemudian sudah hilang. Kemana itu kijang yang tadi saya buru? Nah, Nabi katakan qayyidul ilm bil kitab. An-Nawawi rahimahullah mengatakan wala yahkiranna faidatan yaraha au yasma'uha fi ayyi fannin kanat. Jangan meremehkan satu faedah ilmu yang dia lihat atau dia dengar. La yahkiranna faedah yaraha au yasma'u fi ayyi kan- fi ayyi fannin kanat di bidang apa saja bidang nahwu mustalah ya maupun usul fikih maupun akidah bal yubadir ila kitabatiha bahkan segera tulis ya ada catatan buku catatan thumma yuwazibu ala mutala'ati ma katabahu kemudian sering dilihat yang ditulis itu sering dimurojaah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang mempraktekkan ini dan banyak ulama tapi salah satu kisah yang luar biasa dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dikatakan oleh muridnya Al-Sharabri kuntu ma Muhammad bin Ismail di manzilin di manzilihi dzata laila saya menemani beliau di rumahnya suatu malam Fa'afaitu alaihi annahu qama wa asraja yastadhkiru asya'a yu'alliquha fi lailatin samaniya atau saman asyrata marrah. Fa itu saya hitung. Beliau bangun lalu menyalakan lampu, lalu ingat sesuatu atau ingat sesuatu kemudian menyalakan lampu dan menulisnya. Satu malam yang ketika itu dialami oleh muridnya 18 kali. Ya. 18 kali bayangkan tidur tidurnya nggak tahu berapa jam 18 kali untuk itu ingat sesuatu bangun nyalakan lampu nulis tidur lagi kalau kita nyalakan lampu tinggal tag ya kan dulu ya mungkin ya butuh waktu tapi itu dijalani ya kalau kita aduh malas beranjak saja malas ya subhanallah lima Al-Bukhari 18 kali yang dialami oleh siapa muridnya Al-Farabri Bangun lagi, nyalakan lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Beberapa saat bangun lagi, nyalakan lagi, nulis lagi. Tidur lagi. 18 kali. Qayyidul ilma bil kitab. Dengan ilmi ini ilmu akan terjaga. Radiyallahu anhum rahimahumullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak mereka ya dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang mereka dapat. Pertanyaan Bagaimana kita bisa seperti para salafus saleh yang gigih dalam menuntut ilmu karena sebagian kita berpandangan mengamalkan agama ini sunnah ini yang sedang-sedang saja. Karena banyak ustadz yang berilmu malah tergelincir jatuh. <laughs> Apalagi nggak berilmu, tambah mungkin tergelincir. Ya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Ya. Uh, ini semua yang tadi kita sebutkan itu jawabannya ya dari awal muhadharah sampai <laughs> akhir ini itu jawabannya panjang jawaban pertanyaan ini. Ya. Namun jangan khawatir, oh itu banyak ulama jangan tergelincir. Kita nggak usah gitulah. Ya, ya, tambah mungkin tergelincir kita. Bab tergelincir atau tidak bukan karena kita belajar. Tergelincir atau tidak itu faktor-faktor lain. Ulama yang tergelincir mungkin karena ada sombongnya, ya atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi belajarlah ya dan amalkanlah apa yang dipelajari dengan benar tersebut insyaallah kita akan terjaga daripada ketergelinciran. Bismillah. Seseorang mencatat ilmu tapi dia malas dalam murojaah dan menghafal tersebut. Mohon nasihatnya. Ini muskilah. Ini penyakitnya ilmu itu di murojaahnya itu. Tadi apa kata Nawawi? Setelah ditulis sering dibaca. Kita ya wama ubari unafsi. <laughs> Kita sendiri sering gitu ya. Dalam arti kita mencatat Suatu saat kita membaca, kita sendiri nggak bisa membaca catatan kita. Ini apa? Dulu sudah saya tulis. Yang tulis siapa <laughs> yang ada orang lain? Ini buku saya, ini pena saya. Nggak mungkin jin nulis di sini, tulisan saya ini tapi nggak bisa baca eh, karena tadi ya sudah nggak anget kalau kata orang kalau masih anget tadi nulis malam di murojaah masih anget oh ya ini kurang satu huruf ya kurang satu titik masih ingat tapi kalau sebulan kemudian dua bulan waduh ini sudah kelewat ini ya nggak anget lagi ya mau dibaca sudah kesusahan kita membaca nah itulah jadi murojaah itu ya tidak kalah penting daripada mencatat ilmunya itu sendiri. Makanya harus disempatkan muraja. Bagaimana bisa menghilangkan kecanduan game online dah, dan menyanyi. Ya bertekad ya. lain fauk. Ya, game itu nggak akan bikin manfaat, bikin penyakit game itu. Ya penyakit fisik, penyakit rohani sudah. Ya Percaya apa nggak percaya? Itu buktinya sudah banyak. Jangan orang barat sudah jatuh dalam berbagai muskilah dan mengakui karena mulainya game dari sana kan. Kita sekarang baru mulai. Ya, kok tahu coba. Mereka sudah hancur-hancuran kita mau ngikuti. Ya. Jangan. Ya. Itu jadi penyakit jasmani dan rohani. Dan itu kenyataan. Para ulama kita rahimahumullah walhamdulillah dulu maupun sekarang ulama-ulama besar ya mereka menyibukkan dengan yang seperti ini manfaat. Kalau bicara bab game seperti itu sudah terlalu banyak dan waktu nggak cukup. Waktu zuhur apakah mengikuti kebiasaan manusia atau mengikuti bayangan matahari? Ya, waktu zuhur masuk dan selesainya kan sudah ada ketentuannya dalam syariat. Sehingga semestinya azan yang mengikuti yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya. Kecuali kondisi-kondisi tertentu mungkin ya tentu kalau ini suatu kasus di kampungnya misalnya ya dimusyawarah dengan asatidah ya yang dekat dengannya. E, mohon maaf e, ini soal-soal yang lain saya belum bisa menjawabnya mungkin bisa diajukan kepada asatidah di sini atau lain waktu yang mengajar di sini. Ya. Yeah. Semoga uh, mendapatkan jawaban yang apa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf uh, atas segala kekurangan.